Pak ya, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak. Eh, kalau menurut saya sebetulnya masalah upah buruh itu tidak akan jadi soal buat punya usaha. Yang penting satu, pungli itu dihapus. Di semua sektor pemerintahan pungli itu selalu ada dan jumlahnya itu sangat besar. Kalau di total-total mungkin bisa membayar bukan hanya kesejahteraan dalam arti upah minimum, begitu banyak tunjangan yang mungkin bisa dipenuhi tunjangan kesehatan dan lain sebagainya kalau masalah pungli di semua instansi pemerintah itu dihapus jadi harus ada satu tindakan berani dari pemerintah untuk menindak tegas kalau perlu mengkriminalisasi menjadikan ini sebagai tindak pidana supaya kapok orang-orang yang eh, mengejar jabatan untuk mengambil keuntungan terima kasih Oke, okay. Andrea selamat pagi selamat pagi. Selamat. Saya hanya ingin memberi satu tambahan aja. Yang salah itu tetap pemerintah kita. Kenapa? Karena UMR dinaikin sampai 5 juta juga. Nggak akan beres. Dengan alasan satu. Kalau kita kembali feedback balik ke belakang, di mana tahun berapa, 98, 99, itu UMP atau UML, istilahnya UMR itu juga cuma 350 ribu per bulan itu pun juga katanya kurang tapi masih oke sekarang udah satu empat, tentu sampai satu 1,7 itu pun masih kurang nah waktu kalau kita sederhana tahun 80 cuma seratusan cukup kenapa bisa kurang karena Indonesia ini terjadi inflasi yang sangat luar biasa yang sangat besar artinya apa Bahwa pemerintah kita ini tidak bisa mengatasi masalah inflasi kalau inflasi kita cukup, jangankan empat, mungkin dengan gaji 500 ribu aja juga mungkin udah cukup lebih dan semuanya lebih. Contoh, dulu dolar US itu sekitar maksimum cuma 2.000, kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000. Sekarang udah 9.000, an itu berapa kali lipat kita punya mata uang kita jatuh. Dengan catatan bahwa semua itu karena pemerintah kita ini nggak tahu. Ini sepertinya negara ini jalan dengan sendirinya tanpa ada satu mobil itu dengan jalannya tanpa ada kendali atau ada, ada supir atau pengendala. Nah, dengan catatan gini sampai kapanpun dia mulai tidak akan pernah beres selain kalau pemerintah harus menangkan inflasi di Indonesia ini hingga semua sektor, semua bagian, semua divisi departemen itu berjalan dengan lancar. Kita contoh, kalau dolar kembali 2000 lah, walaupun minyak harganya 100 dolar, itu semuanya akan bisa orang beli. Ya kalau misalnya minyaknya 85 dikali berapa ini semua tetap semua orang bisa mengatasi ongkos semua transport. Ini intinya inflasi kalau saya punya pandangan. Tapi ya. tahu dengan pandangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Herman, selamat pagi. Pak Hadi. Pagi. Silahkan Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Saya kira memang dia demo karena lapar Bu. Kebutuhan hidupnya mahal rata-rata kan buruh ini yang demo dan buruh itu hampir 80 persen di Indonesia loh 75 pekerja-pekerja kelas seperti itu dia memang lapar beli susu anaknya dia nggak bisa itu yang kemudian dia lebih coba lihat laporan Oktober tahunan para perusahaan untungnya triliun atau tapi kenapa sih tadi pemerintah memang harus turun tangan Apindo nggak boleh nggak mau nggak mau laporan keuntungannya gila-gilaan kok bayar kurunya cuma satu juta satu seperempat nggak cukup buat makan nanti malah kewas besar-besaran dong saya pikir sih ini nggak fair sangat tidak fair keuntungan kayak gitu kita mau outsourcing masih terus diperbolehkan kayak gitu kan nggak pernah punya harapan pasti saya bulan depan kerja nggak tahun depan kerja nggak terus oh, seperti itu nah ini kan antara pertarungan menurut saya masih kuat masih kecil saya kira memang harus pemerintah turun terima kasih ya Pak Herwan selamat pagi selamat pagi silakan Pak ya kalau menurut saya pemerintah jangan ikut campur lah mengatur soal upah pekerja yang bekerja di sektor swasta pemerintah cukup mengatur upah pegawai pemerintah saja serahkan saja itu pada mekanisme yang ada di, di partit di perusahaan masing-masing dia akan menegosiasikan mengenai upah itu. Jadi sekali lagi saya minta hapuslah peraturan yang eh, dibuat oleh pemerintah yang ikut campur mengatur soal upah di sektor swasta. Demikian terima kasih. Pak Hari. Ya, kalau kita ngomong-ngomong pemerintah itu pemerintah yang siapa sekarang bingung. Karena yang nomor satu diam-diam aja, pembantunya juga begitu terus yang kalau saya lihat ya dari rakyat kita ini ini bermula dari ketidakadilan yang dilihat rakyat selama ini di tingkat-tingkat atas pejabat-pejabat yang musti yang membela mereka itu eh, melakukan pekerjaan yang ya macam-macam ya korupsi ya macam-macam Gak pernah memikirkan mereka jadi satu kunci dasar dari itu adalah ketidakadilan yang diterima oleh mereka dari pejabat yang mestinya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tapi ini tidak dilakukan, malah memakan uang rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nena, eh Bu, selamat pagi Bu Dona. Iya. Ya Bu, solusinya ini saham juga udah tinggi ya mungkin aja ah, aja mesti jatuh dulu Bu. Itu aja terima kasih. Baik terima kasih Pak Leo. Pak Ido selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan Pak. Oh, saya ya solusi tetap ketemu lah itu wakil pemerintah, buruh, eh, uh, wakil pemerintah, buruh pengusaha itu wakil solusi yang terbaik. Cuma harus、uh, eh, mengerti bahwa nanti itu indeksnya ke harga jual atau apa maka kan penghutang liar itu yang oleh aparat-aparat itu yang penghutang nggak tertulis itu harus di stop semua apa kan melihat aparat-aparat kalau eh, melihat istilah sudah dapat harga itu sangat jelas oleh karena itu kalau memang impactnya kenaikan harga ya nggak apa-apa jadi mereka melihat ada meningkatkan kualitas barang dengan Pak Guru ya akan tapi juga pengusaha juga untung juga menghilangkan setan-setan liar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Daniel, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silahkan, Pak. Iya, Bu. Kalau menurut saya gini, jadi kalau pengusaha UMR eh, berapapun mungkin sudah di riset ya, sudah, sudah benar mungkin ya. Tapi kalau eh, dengan provinsi lain kan tracknya jauh sekali Bu. Misalnya Tangerang dengan Sukabumi. Ya akan terjadi di Tangerang menurut saya. Eh, orang Sukabumi pindah Tangerang setelah itu orang Tangerang cari kerja pada di PHK udah pasti eh, di PHK Tangerang akan jadi uh, eh, sarang kejahatan karena banyak pengangguran gitu eh, menurut saya ya pemerintah lebih berpikir jernih lah, jangan selalu berpikir untuk politik terutama pemerintah kota Tangerang misalnya uh, dia harus berpikir dengan lokasi sekitarnya sehingga pemerintah pusat yang bertanggung jawab semuanya gitu Bu Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Daniel. Bu Dewi, selamat pagi. Pagi. Silakan Bu. Eh, menurut saya itu sebenarnya yang menentukan itu sebenarnya itu perusahaannya sendiri jadi pemerintah jangan campur tangan mengenai hal tersebut ya itu. Jadi baru bisa kita bersaing dengan e, e, negara luar kita baru bisa. Lihat aja di daerah itu yang China atau apa. Ini hari kalau misalnya ternyata dia tuh e, kerjaan kurang bagus itu langsung di PHK tanpa pesangon. Jadi sebenarnya pemerintah jangan campur tangan lah. Yang bisa itu perusahaan supaya uh, invest dari luar negeri bisa masuk ke dalam. Itu aja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ali, selamat siang Ya, siang Mbak Komentar Anda Pak Komentar saya yang salah ya pasti itulah Gubernur Banten itu kalau nggak salah yang bikin keputusan eh, Di luar kesepakatan yang sudah dibuat antara Pindo dan eh, Serikat Buruh Kalau semuanya seperti begitu pak Dan itu dibiarkan ya Katakanlah lima gubernur aja yang melakukan hal yang sama Indonesia ini bisa kacau dan yang saya heran kenapa pemerintah pusat tuh nggak ambil tindakan tegas kepada si gubernur itu dari muka. Hanya populis, hanya menginginkan politik sementara aja untuk mendukung partai dia atau mendukung dia sebagai gubernur. Itu kan konyol. Itu kalau dibiarinin begitu, bah Indonesia ini nggak akan didatangin para investor. Mungkin orang juga berpikir ulang yang sudah investor akan berpikir ulang begitu loh untuk uh, pengembangan usaha dia dan yang lain dan lain-lainnya gitu. Ini kan pemerintah harus ambil tindakan tegas dong, jangan dibiarin yang begitu berlalu tahu seolah-olah nggak ada nggak ada pemerintah gitu. Jadi si gubernur-gubernur ini menjadi raja-raja kecil yang yang hanya mementingkan diri dia dan kelompoknya ya. saja. Terima kasih. Baik, Mas Ali Pak Adi, selamat siang. Mas ya. Silakan. Melihatnya dari makroekonomi ya, itu memang uh, uh, memang pemerintah mempersulit para investor untuk berinvestasi di sini ya. Harganya tinggi, pungli di sana sini, transportnya belum benar. Jadinya investasi di sini sedikit, kemudian rakyat kita itu sangat banyak yang mau bekerja, tidak ada uh, pabrik, tidak ada tempat untuk bekerja. Kemudian sumber dayanya juga investor melihat selain murah ya, selain murah sumber daya juga harus skillnya juga harus menunjang. Mereka lebih memilih Thailand, Filipina yang yang mayoritas uh, eh, SDM-nya skillnya bagus ya. Ini juga harus ditunjuk pemerintah dengan memberikan eh, training-training ya, siap kerja. Sekarang kita buruh kasar semua ya wajar kalau uh, biaya, uh, gajinya segitu. Coba kalau lebih skillnya dinaikin lagi kan bisa lebih naik. Harus ada kalau sekolah siap kerja buat eh, pekerja buruh kita dan juga masalah eh, Pak Hendrawan itu saya setuju tidak hanya gaji minimum tapi gap antara gaji BOD dan buruh itu harus dilihat jangan terlalu jauh BOD-nya 100 juta buruhnya cuma sejuta dua juta itu nggak boleh menurut saya eh, terima kasih